banyak muslimah muslimah awam nah, dia muslimah lan dan dia <clears throat> main-main ke rumah temannya yang agak jauh karena waktu itu ada ada acara-acara pertemuan gitu sementara orang tuanya sudah mengingatkan jangan jangan pulang terlalu malam karena sekarang sedang banyak pembunuhan kes pembunuhan nah dia berjanji ketika itu memang mereka makan minum dan sebagainya terus lihat wah ini sudah tengah malam temannya bilang sudah tidur aja di sini nggak apa-apa kan mereka banyak juga tapi dia bilang, enggak, aku sudah janji pulang. Akhirnya dia pulang tapi juga dengan rasa ketakutan. Ketika sampai di stasiun train itu, kereta api, dia tambah ketakutan karena sepi. Sepi, enggak ada orang. Orang sudah pada ketakutan, memang tidak. Hari-hari itu yang banyak pembunuhan, tak berani keluar jam segitu. Kemudian dia masuk ke train, hanya ada satu orang laki-laki yang di situ. Sudah dia cuma baca apa surat-surat pendek yang dia ingat sudah dalam membaca secara rahasia terus dia melewati orang itu udah dia duduk di di gerbong yang Allah alam gimana terserah nah, terus dia sampai rumah wah beruntung dia terus pagi harinya di surat kabar yang baru itu ternyata ada berita bahwasanya apa bahwasanya terjadi pembunuhan semalam seorang wanita dibunuh di dekat tren situ stasiun tren dan pembunuhnya berhasil ditangkap oleh oleh polis Ketika dilihat wajahnya, ternyata pembunuhnya laki-laki itu. Wah, tambah terkejut dia, kok aku yang selamat. <laughs> Nah, terus terus dia pergi ke itu ke kantor polis. Minta apa? Minta ketemu orang itu. Nah, polisnya bilang dia bahaya, dia pembunuh. Ya, tapi dia akan jaga jarak. Dia tanya, nggak mungkin di di kantor polis dia akan tetap nekat. Nah, terus dia tanya kepada orang itu, kamu kan semalam yang yang aku lewati di stasiun itu kan iya kenapa kamu bunuh orang lain nggak bunuh aku dia bilang gimana aku bunuh kamu sementara kamu ditemani dua orang yang badannya besar Wiran <laughs> perempuan itu ha? dia nggak lihat pembunuhnya takut ada bodyguardnya ya walaupun mukmin itu ya ada dosa ada apa tapi Allah maha penyayang Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah. Bab Al-Hadar minal Mubtadi'ah. Ini hampir di seluruh kitab-kitab sunnah, kitab-kitab akidah al-sunnah mesti ada bab ini. Karena yang terbesar mengeluarkan orang dari sunnah adalah apa? Bisikan-bisikan dari ahlul bidah itu. Qal yajibul hadru wal bu'du wa mukhalafatu ahlil bidah. Wajib untuk menghindar ini kalau hadir kita artikan menghindar, memang artinya itu. Atau hadir dalam artian adalah atau hati-hati. Wal dan menjauh. Wa mujanabatu eh, apa? Wa mukhalafatu ahli bidah, menyelisihi ahlul bidah. Kalau ahlul bidah sedang kumpul-kumpul, kita jangan kumpul di situ. Wal ahwa bisyata firaqihim dengan sekian banyak firqah mereka, dengan beraneka firqah mereka. Dan kita menyelisih mereka dari amalan mereka juga wa kutubihim dan juga apa dengan berbagai macam kitab mereka kita menjauh wa ayanihim juga dari badan-badan mereka kita jangan mendekati mereka karena subuhat mereka kata Imam Ibnu Ibnu Battah al Ubari apa itu al minal ajrab yaitu lebih lengket daripada penyakit kulit wa asyritatihim juga kaset-kaset mereka jangan kita dengar kenapa karena al qulubu dha'ifah wa syubhat khattafah Hati itu lemah sementara syubhat itu sangat mudah menyambar. Watarku al isghai ilaihim dan jangan kita mencondongkan telinga kita kepada mereka. Jangan dengar ucapan mereka karena memang syubhat itu ngeri. Makanya sebagaimana ucapan siapa itu? e, Sufyan ibnu Muhalhil. Sufyan kah? e, eh, apa? Mufaddal ibnu Muhalhil rahimahullah taala dari Atba'ut Tabi'in Beliau mengatakan seandainya mubtadi'ah itu begitu kamu datang langsung dia menyebutkan syubhatnya, kamu akan langsung meninggalkan dia. Tetapi eh, menyebutkan bid'ahnya. Tetapi dia itu awal ucapannya adalah Al-Qur'an, kemudian As-Sunnah. Maka bagaimana kamu bisa kamu bisa tahu bahwasanya dia akan mendatangkan bid'ah? Akhirnya mendatangkan Al-Qur'an was Sunnah. Makanya kita dilarang untuk apa mendekati mereka walaupun mereka itu awal ucapannya adalah dengan Al-Qur'an was Sunnah. Sebagaimana dengan sanad yang sahih Diriwayatkan dari Imam Ibnu Sirin, ada apa? Ada dua orang mubtadi'ah mendatangi beliau. Ya Abu Bakar, nuridu an naqra'a alaika ayah. Saya ingin membacakan kepadamu satu ayat. Maka beliau memberikan isyarat apa? Walau nisfu ayah, walaupun setengah ayat. Kemudian apa? Kemudian ketika mereka pergi, eh, ketika mereka tidak mau pergi, beliau mengatakan imma antakum wa imma ana akum. Kalian pergi atau aku yang pergi. Terus mereka pergi karena itu Muhammad bin Kemudian orang-orang berkata, "Ya apa Bakar, maya yaduruka in qara'a 'alaika ayat?" Apa yang membahayakan Anda kalau dia membawa e, membacakan ayat? Beliau mengatakan, "Inni khasyitu an an yadkhula alayya e, an tadkhula alayya syubhatuhum." Aku takut akan masuk kepadaku syubhat mereka. Baik. Kon wal timasul mahazir lahum. Oh, eh, apa? Wal timasil maha ma'azir lahum dan tidak boleh kita mencari-cari uzur untuk mereka. Kalau memang mereka adalah sudah jadi ahlul bidah, bukan orang awam yang tidak paham itu bukan ahlul bidah, tapi yang ahlul bidah ya sudah di iqamatul hujjah ternyata dia tetap tetap ikut bid'ah itu yang namanya ahlul bidah. Maka jelas orang yang semacam ini yang dihajar, ditahdir dan sebagainya. Maka orang yang semacam ini jangan lagi dicari-cari uzur. Jangan lagi setelah itu kita bilang aku akan barangkali dia mau menerima nasihat itu sebelum dia apa iqamatul hujjah Adapun kalau sudah iqamatul hujjah dengan kadar yang cukup, ternyata dia membandel dan sebagainya, jangan kita itu apa? Masih mencari-cari alasan untuk mendekat kepada dia. Sudah lewat waktunya. Kecuali kalau kita yakin kita ini ilmunya lebih bagus daripada apa? Orang yang telah menegakkan hujah kepada orang tadi. Nah, itu mungkin. Dan kita ada harapan untuk kita aman dari dari syubhat dia. Itu mungkin boleh kita mendatangi dia untuk ngasih nasihat secukupnya. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah majusnya umat ini. Majus itu menyembah berapa? Menyembah menyembah dua Tuhan. Hmm. Yaitu apa? Tuhan eh, ilahu an-nur wa ilahu az-zulmah. Hmm. Tuhan cahaya yang menciptakan kebaikan dan Tuhan kegelapan yang menciptakan menciptakan kejelekan. Hmm. Yang terkenal memang mereka menyembah api, tapi mereka bagi-bagi lagi itu. Demikian pula apa qadariyah. Manakala mereka meyakini setiap manusia itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri, maka hakikatnya mereka adalah majus juga. In maridu fala Kalau mereka sakit, jangan kalian jenguk mereka. Wa in matu fala Kalau mereka mati, maka jangan kalian saksikan eh, jenazah mereka. Ini dalil yang jelas sekali. Maka jangan, oh kan masih muslim, sama, Ka'ab bin Malik juga masih muslim, tapi Rasulullah yang sangat penyayang menghajar dia. Kalau sudah mati apa? Sudah mati ini agar jangan sampai orang-orang tertipu dengan ajaran dia. Oh ternyata si Sunni ini datang kepada orang ini walaupun dia sudah mati. Karena nanti akan jadi subuhat. Nanti orang akan cari kitab orang ini dan sebagainya. Oh berarti dia baik, ajarannya baik. <coughs> Hadisnya sanadnya doif, tetapi apa? Sebagaimana yang disebutkan uh, Syekhuna Abu Amr di sini sahih di Sebagaimana ini juga, juga sudah di apa? Sudah di sudah ditakhrid oleh Syekhuna eh, siapa itu Abdurrahman Asy-Syamiri Syekh dalam akidah dan tauhid dan juga dalam fikih eh, dan kesimpulannya memang dia adalah sahih li atau hasan li kalau tidak salah. al Ismailiyah Ismailiyah Qaramithah. Mereka adalah Batiniyah Mereka adalah Farofitoh sebenarnya mereka sebenarnya adalah Rafidah, mengagungkan Ahlul Bait sampai tingkat menyembah Ahlul Bait. Meyakini bahwasanya agama itu apa? Ada dua, agama yang dohir dan agama yang batin. Yang dohir ya sholat lima waktu itu, yang batin sholat artinya adalah apa? Menjaga hubungan dengan para wali. Adapun kalau zakat, eh, apa? Kalau haji, haji ya seperti yang ma'ruf kalau yang ajaran yang dohir. Tapi kalau haji menurut kami adalah apa? Kembali ke makna asalnya yaitu apa? Yaitu ziarah Al-Qasdu ziarah, maka haji adalah ziarah para wali. Adapun kalau puasa yang kalian kenal itu, tapi puasa secara bahasa adalah yang kami miliki sekarang yaitu insaf, yaitu apa? Menjaga rahasia para wali, kata mereka. Hmm. Walinya memang jahat sih. Kalau Kalau rahasianya dibongkar, wah habis, habis ya. Tayyibal wa Jahmiyah. Jahmiyah ma'ruf. Yang apa itu? Mengingkari nama dan sifat atau mengingkari satu saja dari sifat Kata para ulama itu adalah Jahmiyah. Wa Rafidah. Rafidah adalah yang menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Itu asalnya. Kemudian mereka apa akhirnya betul-betul melaknat Abu Bakar dan Umar dan mereka mengatakan nanti kalau kalau Imam Mahdi sudah muncul, yang pertama kali dihidupkan adalah dibeti watawud yaitu Abu Bakar dan Umar dan nanti akan akan apa akan dipenggal di hadapan masyarakat semuanya. Demikian pula Aisyah akan dihidupkan lagi dan akan dirajam di hadapan umat semuanya kata mereka oleh Imam Mahdi. Dan orang tidak ada yang berani untuk menentang Imam Mahdi karena Imam Mahdi tahu tahu isi hati manusia, tahu mana yang taat, mana yang enggak. Itu kata mereka Imam Mahdi. Dan kata mereka nanti Imam Mahdi akan akan muncul di mana? Di Ka'bah, akan menghancurkan Ka'bah. Dan nanti apa tempat tempat kiblat nanti akan pindah ke Iran, ke wilayah uh, wilayah Najaf, tanah suci mereka. Memang ini agamanya lain, memang. Hmm. Baik. Qal wa gulati sufiyah. Dan orang-orang sufi yang yang gulu. Yang gulu bisa sampai kafir memang. Yang mengatakan apa? Subhani subhani ma'adzama syani. Alangkah sucinya aku. <laughs> alangkah sucinya aku, alangkah besarnya diriku sampai tingkat itu. Wal hululiyah, hululiyah yang meyakini bahwasanya Allah itu masuk ke sebagian makhluk atau ke seluruh makhluk itihadiyah yang mengatakan Allah itu adalah satu dengan makhluk. Kalau ululiyah semula Allah Ta'ala terpisah. Kemudian baru Allah menyatu kepada makhluk yang sudah sudah suci dan sebagainya itu. Maka mengaku Tuhan memang dia orang sufiah itu. Itihadiyah meyakini memang Allah adalah makhluk ini semua. Jadi bumi adalah Allah, langit adalah Allah, pokok adalah Allah, kipas angin adalah Allah, anjing adalah Allah. naudzubillah Kalam kubur. Bahkan memang kafir. Kata Syekhul Islam, para ulama sepakat bahwasanya Kululiyah dan itihadiyah itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasoro. Ini kesepakatan ulama. Bukan Nur. hanya ajaran Wahabi ya. Kan? Muhammad. Kenapa? Pahaman Nur Muhammad itu <clears throat> tahu kalau semua daripada cahaya Nur Muhammad itu daripada cahaya Allah itu. Hmm. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwasanya sebagian tokoh-tokoh sufiah itu ketika ada anjing menggonggong langsung dia mengatakan labbaik labbaik kenapa kamu Allah manggil aku padahal yang menggonggong anjing Alhamdulillah Baik, wal qaumiyah al arabiyah ini orang yang gulu di dalam masalah apa mengagungkan Arab tetapi tidak meyakini Allah Ta'ala itu ada. Wah ini aneh sekali kalian. Arab paling bagus. Paling bagus akidahnya harusnya. Tapi malah mereka ini. Karena sebenarnya kaumia Arabia ini adalah sosialis, orang suyuiyun, eh apa? Iya suyuiyun ya komunis. Inilah kaumnya Arabia yang terkenal di mana itu terkenal di Irak yang partainya dikatakan apa partai Ba'siyah. Aneh mereka adalah apa? Mereka Arab tetapi ternyata mereka lebih mengikuti ajaran orang yang bukan Arab. Karena yang mendirikan partai itu siapa? Michel Aflaq, orang Nasrani. Orang ajaib. Bagaimana ya? yang sumber ajaran mereka adalah dari Nasoro. Arrofidoh sumber ajaran mereka adalah dari Yahudi. Jahmiyah sumber ajaran mereka adalah dari mana? Dari Yunan. Koromita dan Ismailiyah sumber ajaran mereka adalah dari Majus. Memang ini naudzubillah, masing-masing salahnya lain. al fahaulah ikufar mereka adalah orang-orang kafir. Yang disebutkan ini semuanya memang tingkat kafir. Wa ini ja'aul Islam, sekalipun mereka mengaku sebagai muslim. Bukan berarti kita mudah mengkafirkan, tapi ini memang mereka orang kafir. Al-Qur'annya sendiri lain. Kalau Jahmiyah, mereka terang-terangan apa itu? Jaham bin Sofwan melemparkan Al-Qur'an. Ismailiyah memang terang-terangan tidak memakai Al-Qur'an. Ajarannya Batiniyah. Kalau Rafidah, terang-terangan mengatakan apa? Al-Qur'an tidak lengkap. Nanti setelah Imam Mahdi datang baru akan mendatangkan Al-Qur'an yang di situ gabungan. Gabungan dari Taurat, Injil, Zabur, dan Mushaf Fatimah dengan Al-Qur'annya lain. Sufiah, Sufiah sendiri apa? Al-Halaj Husain bin, bin Mansur Al-Halaj ketika dibacakan Al-Qur'an dia mengatakan, "Aku bisa bikin yang sama dengan ini." Hmm. Jadi memang naudzubillah mereka itu. Agamanya sudah lain. Baik. Wal mubtadi'ah minal muslimin. Demikian pula mubtadi'ah dari kalangan muslimin kita tidak boleh mendengar ucapan mereka dan sebagainya. Kalau Mu'tazilah, Mu'tazilah hmm. yang dibikin oleh siapa itu ya Mu'tazilah? dibikin oleh Wasil bin Atok dan dan Amr bin Ubaid sama-sama murid ibnu eh, murid Al Hasan Al Basri tetapi menentang Al Hasan Al Basri yang meyakini Allah Taala punya nama tapi tidak punya sifat dan seterusnya Al Khawarij Al Khawarij ma'ruf yang memberontak itu yang sudah muncul pemimpinnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Abdul Sabah nanti Abdul iya. Sabah nanti pembahasannya tentang apa tentang Rafidah hmm. yang pertama itu yang terkenal kemudian Syiah Syiah ini sesuai dengan pecahan-pecahan mereka bukan Syiah yang Rafidah tetapi yang diinginkan di sini yang masih muslimin minhum az-Zaidiyah karena mereka apa? Mereka menisbatkan diri kepada Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Zaid sendiri termasuk imam ahlu sunnah rahimahullah walaupun punya kekeliruan juga tetapi beliau termasuk ahlu sunnah dan beliau cinta pada Abu Bakar dan Umar ataupun Zaidiyah setelah itu banyak menyimpang wal murji'ah murji'ah pemimpin mereka adalah Jaham bin Sofwan itu sendiri karena Jaham bin Sofwan memang akidahnya kembali ke murji'ah mengatakan apa bahwasanya iman itu cukup dengan ma'rifatul qalb cukup hatinya tahu Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala satu, cukup. Makanya Jahmiyah sendiri mengatakan apa? Iblis itu ahli tauhid, Firaun itu adalah mukmin. Hmm. Kemudian kalimatnya ajaib-ajaib. Kemudian Qadariyah yang meyakini Allah Ta'ala tidak apa? Tidak menakdirkan segala sesuatu. Dari kalangan apa? Makhluk-makhluk yang mukallaf. Adapun kalau kalau pokok-pokok, kalau hutan, kalau gunung, memang itu Allah menakdirkan. Tapi untuk manusia dan jin tidak. Ini menurut mereka. Wal Jabriyah Jabria yang meyakini manusia itu dipaksa untuk melakukan apa saja yang dia lakukan ini. Dipaksa untuk sholat, dipaksa untuk haji, dipaksa untuk zakat, dipaksa untuk makan, minum. Makanya kalau dia berzina, kata mereka ini adalah paksaan dari Allah. Kalau Sufiah mengatakan bukan aku yang berzina tapi Allah, naudzubillah. Makanya mereka mengatakan apa? Anaknya bual mangku. Yang yang menjimai adalah yang dijimai itu sendiri. Memang karena kami adalah Allah. Ini Makanya betul kata Imam Syafi'i rahimah ta'ala. Tidak ada seorang pun yang masuk ke ajaran sufi pagi hari kecuali sore hari gila dia. Bahkan mereka bilang orang gila itu adalah mungkin dia khabir. Pokoknya rusak ajarannya. Makanya mereka sampai bilang tidak mungkin seorang itu mencapai derajat wali sampai orang-orang ulama syariah mengatakan dia ini adalah orang gila atau zindir. Pokoknya yang jelek malah jadi baik. Al-Asyairah yang mereka mengikuti ajaran Abdul Hasan al Ashari sebelum bertaubat dari ajaran kulabiyahnya itu. Kemudian Maturidiyah yang mengikuti siapa itu Abdul Hasan al Maturidi hampir sama dengan Asyairah ajarannya hampir sama. Wa firqati tabligh. Tabligh ini adalah sufi juga. Karena apa? Karena yang membangun ajaran dia itu siapa sih? Siapa yang membangun hmm, ajaran dia itu? Ewa Muhammad bin Ilyas Al-Kandahlawi yang mereka itu nisbatnya uh, apa apa namanya itu bayatnya adalah kepada empat toriqah toriqah apa itu jistri jistiyah kemudian qadiriyah kemudian syahrawardiyah dan apa satu lagi itu naksbandiyah iya dan semuanya meyakini al hulul wal makanya aslinya toriqah empat itu adalah kafir semua adapun kalau kalau apa firqatu tablik barangkali orang-orang kecil nggak paham mereka ini yang penting dakwah baik kuntum khaira ummah kata <laughs> ngakunya begitu ukhrijat linnas maka kita kurus walaupun dengan cara batil walaupun dengan cara apa cara syirik kalau wal ikhwanil muslimin. Ikhwanul muslimin dia adalah apa? Adalah gabungan dari sufi dan khawarij. Karena yang mendirikan dia itu siapa? Adalah Hasan al-Banna, pengikut torikot apa itu? Sufi Hasofi. Torikot Hasofiyah yang meyakini Rasulullah kalau malam malam apa itu namanya? Malam maulid Nabi Rasulullah datang. Maka dikasih ucapan selamat datang dan sebagainya. Dan dari sisi lain mereka adalah apa? Khawarij. Karena pimpinan tertinggi mereka untuk masalah militerisme adalah siapa? Adalah Sayyid Kutub yang mengkafirkan kaum muslimin. Yang dia telah menulis kitab sekian banyak. Di antaranya kitabnya mengatakan apa? Masjid-masjid ini adalah apa? Adalah bi'ah. Yaitu sekedar sekedar apa itu namanya kuil-kuil saja kuil-kuil orang Yahud. Nauzubillah itu ikhwanul muslimin gabungan antara sufiyah dengan khawarij sudah gabungan kejelekan Baik, wa furu'ihim demikian pula cabang-cabang mereka, pecahan mereka ka Jam'iyah Iya Ituraf yang dulu dipimpin oleh Abdullah as dan juga pemimpin besar mereka siapa lagi itu Abdurrahman Abdul Khalid yang saya Mubin mengatakan tidaklah Jam'iyah ini Iya Ituraf tiba di suatu negeri pasti membuat pecah Salafiyun di situ karena sumbernya adalah dengan apa? Dengan uang. Kemudian kutubiyah, pengikut Sayyid Kutub. Yang mereka kata Syekh Ahmad Anajmi rahimahullah, mereka ini apa banyak membuat pertemuan-pertemuan rahasia untuk menggulingkan pemerintah Saudi. Terutama ketika Azimatul Khalid, ketika apa itu krisis teluk. Mereka sudah siap-siap menyiapkan senjata banyak dengan harapan ketika Saddam Hussein masuk, ah, mereka akan apa membuat kekacauan. Tapi ternyata pemerintah Saudi, alhamdulillah Allah kasih taufik ulamanya dan sebagainya. Untuk apa? Untuk minta bantuan kepada negara kafir yang diharapkan madorotnya itu lebih kecil. Akibatnya mereka terpaksa harus merubah merubah strategi orang Kutbia ini. Mengatakan bahwasanya apa? Pemerintah Saudi telah kafir karena minta bantuan kepada negara kafir. Dirubah sekarang itunya. Pola serangan dari orang-orang Kutbiyah eh, tadi. Aslinya mau dengan senjata langsung. Kemudian Sururiyah, pengikut Muhammad bin Surur bin Zainal Abidin, yang mengatakan bahwa kitab-kitab akidah ini adalah nas-nas yang kering. Yang kering ajarannya gitu-gitu aja, tidak mendatangkan kesejukan jiwa dan sebagainya. Dan Saudi adalah apa? Hamba dari hamba dari hamba dari hamba yang ujung Tuhannya adalah Clinton di Washington, kata mereka. Adapun Suria zaman sekarang, setelah para ulama terang-terangan menghantam Sururion, nah mereka nggak berani untuk terang-terangan mendukung Muhammad Surur. Dulu di zaman kita mereka masih berani mengatakan aku mendukung Muhammad Surur walaupun kamu katakan aku sururi nggak apa-apa karena surur artinya bahagia aku bahagia katanya tapi setelah terang-terangan para ulama membongkar sururia mereka nggak berani mengatakan itu bahkan mereka menjelek-jelekan Muhammad Surur tapi tidak mau bertobat dari dari kesalahan yang dulu maka tetap dikatakan sebagai sururi dan ciri khas mereka adalah apa itu atama yuk yaitu lembek di dalam masalah manhaj itu ciri khas mereka wa jamaatit takfir jamaat takfir yang di Yaman ataupun di Indonesia ataupun di segala tempat yang mengkafirkan pemerintah muslimin selalu yang diberontak adalah apa negara yang sudah baik negara muslimin adapun kalau langsung berontak ke Amerika nggak berani padahal yang jelas kafirnya memberontak langsung ke Briton nggak berani padahal mereka itu banyak di Briton seperti siapa seperti pemimpin Suriah yaitu Muhammad Surur di Briton Kemudian juga pemimpin Hizbut Tahrir, yaitu siapa? Taqiyuddin An-Nabhani, dia juga Briton. Malah apa? Malah bernaung di bawah pemerintah kafir. Ada lagi gitu. Kenapa? Ada lagi. Kalau hari-hari ini nggak tahu. Kalau kalau Hizbut Tahrir banyak sampai detik ini punya televisi di Indonesia, punya gerakan ini, gerakan itu. Oh. Dan Hizbut Tahrir ini yang membuat kerusakan di mana? Di antaranya yaitu di Uzbekistan. Dulu Presiden Uzbekistan bagus, cinta pada muslimin dan sebagainya orang boleh apa boleh memakai apa mendohirkan sunnah tapi disebut tahrir karena pemerintahnya memang memang maksiat ya wajar pemerintah di mana mana ya suka korupsi suka ini suka itu wajar di mana mana wajar dalam artian maruf semacam itu kita besar untuk mereka nah, mereka dengan alasan itu mengkafirkan pemerintah kemudian membuat pemberontakan setelah itu hanya pemerintah pemerintah terdesak terdesak akhirnya minta bantuan kepada apa tentara Korea akhirnya betul-betul dihabiskan bahkan para salafiyun pun dilarang untuk memakai jenggot memakai apa itu baju yang di atas mata kaki wanita tidak boleh pakai cadar dan sebagainya akhirnya malah jadi rusak ini cerita yang anda dapatkan dari teman Uzbekistan ketika kita di Damas di apa Ismail itu nah Ismail meninggal di di kitab rahimahullah ini gara-gara apa? Gara-gara khawarij. Rata-rata yang membuat nama Islam rusak adalah khawarij itu sendiri. Sementara pemerintah nggak suka untuk membagi-bagi terang oh ini bukan, ini bukan. Sudah semuanya dohirnya sama aja, dilarang aja. Seperti yang di yang di Aljazair selama 10 tahun itu. Nauzubillah. Wa jam'iyatil hikmah. Jam'iyatul hikmah. Ini sebagian dari mereka adalah murid-murid Syekh Mukbil, tetapi yang menentang Syekh Mukbil. Sampai-sampai mereka mengatakan kepada Syekh Mukbil, kalau Anda ikut kami, maka itu yang kami inginkan. Kalau tidak, maka apa? Maka eh, apa mengatakan arab iroh maka kereta akan tetap berangkat yang mobil mana peduli begitu kan yang mobil langsung menghantam mereka yang iya al hikmah itu yang dipimpin oleh siapa itu diantaranya Muhammad Muhammad siapa al Baydoni itu al Baydoni demikian kurang beberapa yang lain yang namanya Muhammad Muhammad juga itu Muhammad tapi yang jelek ini mereka semuanya adalah kembali kepada apa kepada ke arah khawarij karena mereka akidahnya adalah kembali ke situ, ujung-ujungnya bergabung dengan para khawarij mengkafirkan pemerintah Yaman pada waktu itu. Wah Hasaniyah, Hasaniyah maksudnya siapa ini pengikut Abdul Hasan Al Ma'ribi. Hmm. Abdul Hasan Al Al Misri itu. Ya, dia akidahnya sama dengan apa? Sama dengan Ikhwanul Muslimin. Dan seterusnya, kisahnya panjang tentang mereka-mereka ini. Jadi kesimpulannya adalah kita dilarang untuk mengi, untuk mendekat kepada mubtadi'ah, mendengar ucapan mereka, membaca kitab-kitab mereka dan sebagainya. Sebagaimana Allah Taala berfirman, "Walaqad nazzal walaqad nazzal walaqad nuzila 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi ghairih innakum idzam mithluhum." Sungguh telah diturunkan di dalam Alkitab kepadamu bahwasanya kalau kalau kalian itu mendengar ayat-ayat Allah di diperbincangkan, maksudnya adalah di dijelek-jelekan dan sebagainya, di ejek, maka jangan duduk dengan mereka sampai mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain. Kalau kalian tetap duduk dengan mereka, maka apa kalian adalah semisal dengan mereka. Maka kata Al-Qurtubi dan juga yang lain-lain, ini adalah dalil yang kuat untuk haramnya orang duduk-duduk dengan ahlul bidah. Walaupun di detik itu dia tidak membicarakan itu, tapi dia itu adalah seperti ucapan Imam Al-Barbahari, al-mubtadi'ah kal akrab. Mubtadi'ah itu seperti kala jengking, kala jengking apa ya? Kala jengking ya. Yang dia itu menyembunyikan kepalanya tetapi ekornya selalu mencari kesempatan untuk untuk menghantam. Dohirnya dia nggak bicara, tapi ada kesempatan bicara dia bicara. Maka tidak boleh kita ajak dia berbicara. Dan jalan-jalan yang lain yang banyak yang dibahas di kitab yang lain insya Allah setelah kitab ini masuk dalam pembahasan akidah nanti ada kitab ini juga ada pembahasan ini juga insya Allah Allah taala alam ya. kalau kita sampai berkondisi pemerintah melarang kita menyimpan janggut melarang memakai celana yang di atas mata kaki itu bagaimana sikap kita ketika itu sikap kita kita ikuti Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhalladzina eh, Qul eh, ya amanu inna ardi wasi'ah. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah iya ya fa Wahai hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas. Hanya kepadaku lah kalian beribadah. Kata Imam eh, Ibnu Jarir atau Bari, kalau di suatu tempat kita tidak bisa menjalankan ibadah, cari tempat lain. Bumi Allah luas, yang penting kita ibadah tetap pada Allah, jangan taat kepada makhluk. Cari tempat lain kalau memang terpaksa harus pindah. Kalau ternyata tidak pindah tapi cukup di rumah, alhamdulillah di rumah bisa bisa ibadah di dalam rumah iya Allah